Ikhwanufidin, rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib, Masjid Al-Jihad, rahimakumullah. Baiklah kita akan mulai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dan sekali lagi mohon maaf kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk kita jawab dan ulun kembali mengingatkan pertanyaan yang disampaikan atau disebutkan ketika hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh jadi menjadikan perkara-perkara yang tidak baik pada ukhuwah Islamiyah, maka mohon maaf, ulun benar-benar pending jawabannya, benar-benar akan ulun tunda. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan menjadikan terjadi gesekan di tengah-tengah umat, maka ini perkara yang harus kita hindari, perkara yang harus kita hindari. Dan sekali lagi ulun harus memilah dan memilih pertanyaan yang sudah ada dari sekian banyak pertanyaan yang sudah disampaikan oleh jamaah, baik jamaah yang hadir pada malam hari ini atau mungkin jamaah yang mendengar pada siaran radio Al Jihad dan di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah Ustadz tolong jelaskan hadis yang berkaitan dengan permasalahan salat arba'in bagi jamaah haji kita ketika mereka berada di kota Madinah. Ikhwanu fidin rahimakumullah yang ulun ketahui mohon maaf sebatas keilmuan ulun bahwasanya pelaksanaan salat arba'in yang dikenal oleh jamaah haji kita ketika jamaah haji kita berada di kota Madinah yang biasanya dikondisikan untuk berada 8 hari untuk berada 8 hari dan 8 kali 5 waktu sholat menjadi 40 dan 40 di dalam bahasa Arab itu adalah arba'in sehingga dikenal dengan istilah sholat arba'in Salat yang dilaksanakan 8 hari di kota Madinah 5 waktu salat dengan tidak ditinggalkan Maka ada satu riwayat katanya Yang menyebutkan bahwasanya Barang siapa yang melaksanakan salat di dalam Masjid Nabawi Man salla fi masjidi arba'ina salatan La yafutu salatan kutibat law bara'atu minan nari Wa najatu minal azabi wa buri'a minan nifaq Barang siapa katanya yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, di masjid aku ini kata Rasulullah, arba'ina salatan selama 40 waktu salat la yafutuhu la yafutuhu dia tidak pernah kehilangan takbiratul ihram dia tidak pernah kehilangan salat tersebut artinya dia selalu hadir pada uh, salat yang lima waktu tanpa ada masbuk maka yang dia dapatkan adalah kutibat lahu bara'atu minan nar yang dia dapatkan adalah pembebasan dari neraka Allah kemudian juga disebutkan najatu minal azab dia dibebaskan juga dari azab kubur dan juga dia dibebaskan dari sifat-sifat munafik. Hadis inilah yang dijadikan perdebatan para ulama, apakah hadis ini hadis yang sahih atau yang dikatakan hadis yang dhaif. Bagi pendapat yang menyatakan bahwasanya hadis ini sahih, maka mereka akan mengatakan untuk benar-benar menjaga dan memperhatikan salat 8 hari di Masjid Nabawi dengan 40 waktu salat karena ganjaran yang begitu besar tadi. Namun mayoritas ulama hadis mohon maaf yang saya ketahui menyatakan bahwasanya hadis ini bukan pada standar hadis yang sahih. Karena ada seorang rawi yang bernama An-Nubaid. An-Nubaid di dalam ya, di dalam rijalul hadis, kalau kita buka-buka kitab hadis, istilah rijal hadis adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. An-Nubaid masuk pada kategori orang-orang yang majhul, orang-orang yang tidak dikenal siapa An-Nubaid. Tahu-tahu dia ikut meriwayatkan hadis tersebut. Karena di dalam hadis yang dikatakan sohe adalah ketika orang-orang yang meriwayatkanlah orang-orang yang jujur, yang masyur dan yang dikenal, yang mempunyai hafalan yang sangat baik, yang mempunyai akhlak yang sangat baik, maka mereka boleh dan bisa untuk meriwayatkan hadis yang sohe. Sementara riwayat tadi dimunculkan pada seorang rawi yang bernama an nubed dan an nubed inilah yang dijadikan pertentangan oleh para ulama. Sehingga sebahagian ulama menyatakan hadis ini doib disebabkan karena ada sosok seorang an-nubair. Kalaulah seandainya mohon maaf kita lemah pada penelitian sebuah hadis, kita lemah pada ilmu sanad hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka biasanya satu hadis itu bisa kita lihat, bisa kita fahami apakah ini sahih atau tidak ketika kita bicara matanya bicara isi hadisnya. Isi hadisnya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang sholat di dalam Masjid Nabawi selama 40 waktu sholat dengan modal ini dia akan bebas dari neraka Allah, bebas dari azab kubur, bebas dari sifat munafik. Matan hadisnya itu dipertanyakan oleh para ulama, isi hadisnya itu sangat-sangat dipertanyakan. Kenapa? Karena kalaulah seandainya hadis ini soheh, kalaulah seandainya hadis ini benar, maka semestinya keutamaan ini diraih dan didapatkan di dalam Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi. Karena siapapun tahu bahwasanya Masjidil Haram dia pasti lebih utama daripada Masjid Nabawi. Masjidil Haram pasti lebih utama daripada Masjid Nabawi. Yang orang sholat di sana mendapatkan keutamaan 100 ribu, sementara sholat di, di Nabawi mendapatkan 1000. Kalaulah seandainya hadis ini sahih, semestinya kata para ulama, alamatnya bukan pada Masjid Nabawi, namun alamatnya harus di dalam Masjidil Haram. Ini yang disebutkan kenapa hadis ini sangat rancu, sangat dipertanyakan matan atau isi hadisnya. Yang kedua, ketika riwayat tadi menyebutkan bahwasanya dengan hanya modal 40 waktu sholat atau dia berdiam 8 hari di Masjid Nabawi, maka disebutkan najatu minan nar. Dia diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah siapa yang berani menjamin seluruh ahlul Madinah masuk surga? Karena mereka tidak hanya 8 hari di Madinah, mereka seumur hidup mungkin berada di Madinah. Dari lahir sampai mereka meninggal dunia. Pertanyaannya adalah kalaulah seandainya itu memang dijanjikan masuk ke dalam sorga dengan modal delapan hari, dengan terus menerus melaksanakan sholat puluh waktu tadi, maka siapa yang benar-benar berani memberikan jaminan orang-orang yang berada di Madinah semuanya masuk sorga. Karena mereka tidak hanya delapan hari berada di Madinah, mereka tahunan, puluhan tahun di Madinah, mereka mungkin senantiasa melaksanakan sholat yang disebutkan tadi. Sehingga inilah kerancuan-kerancuan yang dinyatakan oleh para ulama. Sehingga di dalam hadis ini para ulama menyatakan hadis ini sangat-sangat dipertanyakan. Namun ketika ulama menyatakan hadis ini sangat dipertanyakan, ini bukan menjadikan kita tidak bersemangat berada di kota Madinah tidak. Harus terus menerus melaksanakan sholat Tapi keyakinan untuk melaksanakan arba'in 40 waktu sholat Dengan keyakinan bahwasanya dia akan diselamatkan dari neraka Allah Maka keyakinan ini yang perlu untuk kita koreksi bersama keyakinan ini yang perlu untuk sama-sama dipertimbangkan apakah terus berada pada keyakinan pada standar hadis yang mohon maaf sangat-sangat dipertanyakan. Ada satu hadis yang sahih yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man sallallahi arba'ina yauman fi jamaah yudrikat takbiratul ula kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa kata Rasulullah ini hadis sahih yang melaksanakan salat Ardaina yauman empat puluh hari Bukan empat puluh waktu empat puluh hari Yudriku takbiratul ula Dia mendapatkan takbiratul ihram Selama empat puluh hari Dia dapatkan takbiratul ihram Jadi lebih dari satu bulan empat puluh hari Dia konsisten Dia mendapatkan takbiratul ihram Maka yang dia dapatkan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dia terlepas dari Sifat-sifat orang-orang munafik dan juga dia terlepas dari azab kubur. Satu riwayat menyebutkan bebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 241. Hadis ini dikatakan hadis yang sahih namun persyaratannya 40 hari. 40 hari. Dan tidak disebutkan apakah itu Masjid Nabawi atau Masjid Haram, semua masjid. Ya 40 hari dia terus berada pada keadaan mendapatkan takbiratul ihram. Ini mungkin kelasnya seorang muadzin. Kelasnya muadzin artinya dia mampu untuk mendapatkan. Kelasnya imam jelas dia memulai takbir atau ihram. Nah, ini 40 waktu, 40 hari mohon maaf dia dapatkan maka dia bebas dari sifat munafik. Orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia boleh jadi akan mendapatkan pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan ini umum tidak hanya berada pada Masjid Nabawi wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz apakah boleh kita dihajikan oleh orang kafir dan apakah tetap kita mendapatkan pahala haji? Mohon penjelasannya. Pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seorang muslim selama dana yang dia dapatkan dari jalan-jalan yang halal maka tidak dipermasalahkan karena ketika Allah tabaraka wa taala berfirman walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu disyaratkan kata Allah orang-orang yang istata'a ilaihi sabila orang yang mampu berangkat ke tempat suci, orang yang mampu berangkat ke Mekah ataupun yang ke Madinah. Jadi siapapun mereka yang sudah mempunyai istata'ah, maka mereka boleh untuk melaksanakan ibadah haji. Istilah istata'ah itu boleh jadi ilmu yang dia dapatkan, keilmuan berkaitan dengan pelaksanaan haji, juga berkaitan dengan bekal dan juga berkaitan dengan biaya untuk pergi ke tanah suci tersebut. Selama biaya tersebut dihasilkan dari jalan-jalan yang halal, maka ini tidak dipermasalahkan hadiah dari orang yang non muslim, seorang kafir di satu perusahaan misalnya, perusahaan yang besar kemudian dia berangkatkan haji dari pegawainya yang seorang muslim, apakah sah hajinya? Hajinya tetap dihukum sah, tidak dipermasalahkan. Karena uang yang dia dapatkan, hadiah yang dia dapatkan bukan dihasilkan dari jalan-jalan yang haram. Bukan dihasilkan dari jalan-jalan yang haram. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa juga mendapatkan hadiah dari orang-orang kafir. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mendapatkan hadiah dari Raja Ailah, Maigatu Ailah, yang Raja Ailah ketika itu memberikan selendang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah dari orang kafir ini diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kebolehan kita mendapatkan hadiah dari non Muslim dan tidak dipermasalahkan dia memberikan hadiah tersebut. Kemudian orang tadi mungkin melaksanakan ibadah haji dengan uang yang dia dapatkan, maka haji tetap dihukumi sah. Dan sekali lagi terlalu banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan Rasulullah menerima hadiah dari orang-orang kafir, menerima hadiah dari perempuan Yahudi. Kita tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah oleh seorang perempuan Yahudi, potongan kambing yang ketika itu sudah dibubuhi racun, racun yang sangat-sangat mematikan. Rasulullah tetap husnudzon berprasangka baik kepada perempuan Yahudi tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging kambing yang dibubuhi racun oleh perempuan Yahudi tadi. Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakan, maka jelas masuklah racun ke tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan di hari-hari wafat atau di saat-saat hampir meninggalnya Rasulullah, racun yang masuk ke tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sekian lama itu benar-benar sudah dirasakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Aisyah menyatakan ketika Rasulullah meninggal dunia, bekas efek dari racun yang disuguhkan oleh perempuan Yahudi itu masih terlihat di lehernya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang kita ambil dari riwayat adalah bagaimana Rasulullah juga menerima hadiah dari non Muslim sehingga seorang yang mungkin mendapatkan biaya untuk melaksanakan ibadah haji dari seorang non Muslim sekalipun haji dia tetap dihukumi sah wallahu a'lam Ustadz insya Allah nanti Idul Adha kita bertepatan pada hari Jumat Ulun pernah mendengar bahwasnya tidak perlu lagi untuk melaksanakan Jumatan karena sudah ada sholat hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Benarkah penjelasan yang demikian? Idul Adha ketika itu bertepatan pada hari Jumat, apakah pelaksanaan sholat Jumat itu tetap disyariatkan atau tetap diperintahkan bagi seorang muslim tentunya yang laki-laki, maka di sini kita bisa memilih apakah kita meninggalkan Jumat atau kita melaksanakan ibadah Jumat. Sebagaimana Zaid ibnu Arqam beliau meriwayatkan syahidu ma Rasul sallallahu alaihi wasallam aidaini istama'a fi yaumin. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man syaa'a yusalli fal yusalli. Satu ha, satu ketika kata satu saat kata Zaid ibnu Ar, ibnu Arqam beliau meriwayatkan bahwasanya pelaksanaan sholat hari raya ketika itu bertepatan pada hari Jumat. Bertepatan pada hari Jumat. Berkumpulnya dua hari raya besar. Maksudnya hari Jumat dengan sholat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, kata Rasulullah, "Man al yusolli fal yusolli." Barang siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat, maka kerjakanlah kata Rasulullah. Dan barang siapa yang dia tidak mau melaksanakan sholat Jumat, maka itu pun diperbolehkan dia ganti dengan melaksanakan salat zuhur empat rakaat. Dan ini menunjukkan kebolehan. Namun mohon maaf, para ulama lebih menyarankan dan menganjurkan untuk tetap melaksanakan ibadah Jumat. Untuk tetap melaksanakan ibadah Jumat karena adanya keutamaan dari ibadah Jumat tersebut. Adanya fadilah yang didapatkan pada pelaksanaan ibadah Jumat dan tersirat dari pernyataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man syaa al-yusalli fal-yusalli." Barang siapa yang sholat maka sholatlah Seakan-akan Nabi tetap menyuruh dan memerintahkan kepada kita tetap sholat. Seakan-akan Nabi tetap menyuruh kepada kita untuk tetap melaksanakan sholat. Sehingga para ulama lebih lebih mengutamakan untuk tetap dia melaksanakan ibadah Jumat meskipun boleh orang tersebut untuk meninggalkan sholat Jumat yang dia ganti dengan pelaksanaan sholat zuhur kalau seandainya pelaksanaan sholat hari raya itu bertepatan juga pada hari Jumat. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah di dalam sholat jenazah ada sujud sahwi? seperti seorang yang semestinya takbir ternyata dia ruku atau dia lupa jumlah takbir mohon penjelasannya ya biasa salat jenazah takbir Allah Akbar kalau takbir pertama kita semuanya ingat takbir yang kedua Allah Akbar ada yang ruku misalnya karena dia lupa karena dia lupa Nah, apakah perkara yang seperti ini atau orang yang lupa jumlah takbir dia diperintahkan untuk melaksanakan sujud sahwi Wallah alam, sebahagian besar ulama menyatakan bahwasanya di dalam pelaksanaan salat jenazah yang ulun ketahui dan yang sempat ulun baca bahwasanya di dalam pelaksanaan salat jenazah tidak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi. Seorang yang khilaf, seorang yang lupa ketika dia ruku, maka dia langsung berdiri, kemudian dia tetap mengikuti uh, tetap mengikuti takbir-takbir yang dipimpin oleh imam tersebut. Jadi tidak ada sujud sahwi pada pelaksanaan salat-salat jenazah. Adapun seorang yang lupa jumlah takbir yang mungkin semestinya empat kali takbir, kemudian dia kerjakan tiga kali takbir, maka dia punya dua pilihan. Pilihan pertama dia tambah takbir yang kurang, pilihan yang kedua dia ulangi salat jenazahnya sebagaimana perbuatan Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan dan meriwayat Imam Ahmad karena Anas ibnu Malik kot kabar Anas ibnu Malik salasan nasiya fa'ada adalah Anas ibnu Malik ketika pernah melaksanakan salat jenazah beliau hanya melaksanakan tiga kali takbir. Ketika itu beliau lupa. Di saat beliau sadar ternyata hanya tiga kali takbir, maka yang dilakukan oleh Anas ibnu Malik ketika itu ada. Beliau mengulang sholat jenazah tersebut. Beliau ulang sholat jenazah tersebut. Dalil ini yang dipegang oleh sebahagian pendapat yang menyatakan bahwasanya kalau orang itu khilaf pada takbirnya, lupa jumlah takbirnya yang semestinya empat kali takbir misalnya, kemudian dia kerjakan tiga kali takbir, Perbuatan Anas ibnu Malik, seorang pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih 15 tahun bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui betul bagaimana kehidupan Rasulullah. Anas ibnu Malik ketika itu mencontohkan untuk mengulang sholat jenazah yang beliau kerjakan. Namun sebahagian ulama lain menyebutkan bahwa saya cukup dia menambah takbirnya takbir-takbir yang kurang pada saat kurang pada pelaksanaan sholat jenazah dan sekali lagi alam pendapat yang lebih kuat tidak ada pelaksanaan sujud sahwi pada sholat jenazah. Pertanyaan yang selanjutnya, kapan kita menurunkan jari telunjuk yang digunakan untuk isyarat saat kita tasyahud? Kapan kita menurunkan jari telunjuk yang digunakan untuk isyarat saat kita bertasyahud di dalam sholat? Jadi ketika kita bertasyahud di dalam sholat, kapan kita menurunkannya? Di sini sekali lagi para ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama menyatakan bahwasanya kalau dia melaksanakan sholat berjamaah dengan seorang imam, kalau dia melaksanakan sholat eh, berjamaah bersama imam, maka dia menurunkan isyarat telunjuk tadi menurut sebahagian pendapat, kapanpun dia selesai bacaannya, maka dia turunkan tanpa menunggu apakah imam itu salam atau tidak. Karena boleh jadi ketika kita berjamaah dengan seorang imam, kita menjadi makmum, kita sudah selesai bacaan yang kita baca, maka menurut satu pendapat dia turunkan dia turunkan isyaratnya kemudian dia kembalikan kepada posisi awal untuk dia buka seperti ini. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya orang tadi hanya boleh untuk menurunkan jari telunjuknya yang paling utama yang paling afdal adalah ketika dia mengucapkan salam yang pertama. Ketika dia sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia lepas. Ketika assalamualaikum warahmatullah dia lepas. Dan dari dua pendapat ini yang lebih zahir, yang lebih di, diyakini oleh banyak para ulama adalah pendapat yang kedua, yaitu kita menurunkan isyarat telunjuk pada saat kita mengucapkan salam yang pertama. Karena turunnya telunjuk pada saat kita turunnya telunjuk pada saat kita salat ini memberikan kesan bahwasanya selesainya solat tersebut selesainya sholat tersebut dan selesainya sholat tersebut itu diberikan isyarat dengan ucapan salam. Kenapa salam yang pertama? Karena salam pertamalah yang dihukumi wajib. Sementara salam yang kedua itu dihukumi sunnah. Sehingga wallahualam pendapat yang dianggap lebih mendekati kebenaran adalah menurunkan menurunkan jari telunjuk pada saat kita sholat ketika kita berisyarat dengan telunjuk tersebut adalah pada saat kita salam pada salam yang pertama dengan pendalilan bahwasanya isyarat telunjuk adalah selesai pada saat selesai pada saat salat pun juga selesai dan salat akan selesai kapan pada saat salam yang pertama karena salam yang pertama itu yang dihukumi wajib wallahu a'lam Pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz bagaimana cara bertayamum yang benar? Karena ada yang mengusap wajah sampai telinga, ada juga yang sampai siku, dan ada bermacam-macam cara orang yang bertayamum mohon penjelasannya. Berkaitan dengan permasalahan tayamum di dalam pelaksanaan bersuci bersucinya seorang muslim ketika dia kehilangan air wudhu atau kehilangan air untuk melaksanakan toharo atau untuk berwudhu sehingga mengharuskan dia bertayamum seperti orang itu safar misalnya eh, ke tanah suci yang mau tidak mau dia harus bertayamum maka dianggap hadis yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Inna kah yakfika hakada. Falaraba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikafil ardu wa nufakha ma, thumma masaha ma wajah wa kaffaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, kalau engkau ingin bertayamum, kata Rasulullah, maka sesungguhnya cukupkan bagi engkau untuk meletakkan kedua telapak tangan engkau, membukakan seperti ini, memukulkannya ke tanah atau kemanapun, kemudian nafakha ma. Ini sunnah hukumnya, ditinggalkan pun tidak masalah. Dia tiupkan, dia tiupkan kedua telapak tangannya, kemudian dia usap wajahnya dan mengusap kedua telapak tangannya yang hanya sampai pergelangan tangan yang sebelah kiri dia yang dia mulai dulu untuk sebelah kiri memegang e, memegang bagian luar dari telapak sebelah kanan, kemudian bagian dalam dan sebelah kanan mengambil tangan yang sebelah kiri telapak tangan sebelah kiri kemudian dia usap dan mengambil bagian dalam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ulun ulangi, dia ambil, kemudian dia tiupkan, kemudian dia usap wajahnya dan tidak mengusap telinga, tidak mengusap telinga hanya bagian wajah. Kemudian dia usap yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muncul riwayat Imam Muslim yang menyebutkan dia ambil kemudian dia usap Diambil lagi, kemudian dia usap yang sebelah kanan dan kemudian yang sebelah kiri sampai pergelangan. Adapun yang sampai siku mohon maaf, ulama mempertanyakan riwayat tersebut. Ulama mempertanyakan riwayat yang menyebutkan sampai siku. Dan ketika kita dihadapkan dengan beragam atau bermacam-macam hadis, maka yang paling utama adalah mengambil hadis yang paling soheh di antara hadis-hadis yang soheh dengan tidak tergesa-gesa juga mencela pendapat orang lain dengan tidak terburu-buru juga mencela pendapat orang lain. Ya sudah ambil hadis yang paling kita yakini. Ini hadis yang paling sahih misalnya selesai pada amalan kita, selesai pada perbuatan kita dengan tidak mencerca pendapat orang yang lain yang boleh jadi mungkin dia mengambil pendapat yang lain, yang boleh jadi mungkin mohon maaf, sampai situlah yang mungkin dia dapatkan, sampai itulah yang mungkin dia dapatkan. Sehingga sekali lagi ini yang dianggap hadis yang saya berkaitan dengan permasalahan tayamum. Wallahu a'lam. Terus jadi aja pembawa acara. Kalau pian ada pertanyaan, pian tulis, ulun lebih cepat menjawab yang pakai kertas. Ustadz kami panitia pembangunan masjid di salah satu daerah Apakah benar kubah itu disunahkan berwarna hijau seperti di Masjid Nabawi. Mohon penjelasannya. Kubah berwarna hijau seperti di Masjid Nabawi sebagaimana yang ditanyakan adalah perkara yang tidak pernah dianjurkan dan disunahkan secara khusus harus berwarna hijau, tidak. Bukan perkara yang harus dan mutlak berwarna hijau, warna apapun silahkan. Dan ketahuilah bahwasanya cat yang berwarna hijau di Masjid Nabawi itu tidak pernah terjadi pada zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Itu muncul pada abad yang ketujuh muncul pada abad yang ketujuh ketika pemerintahan Sultan Al-Kalawun memerintahkan pada saat itu Sultan Al-Kalawun kemudian merubah kubah yang asalnya sangat-sangat sederhana pada zaman sebelum beliau kemudian dirubahlah dan dicat awal berwarna awal cat ketika itu berwarna putih kemudian dirubah menjadi warna biru setelah warna biru dirubah kembali menjadi warna hijau dan sampai pada zaman kita hari ini. Jadi bukan perkara yang mutlak harus atau sunnah harus berwarna hijau tidak. Sebagaimana katanya contoh di Masjid Nabawi tidak, karena itu tidak pernah juga dikenal, tidak pernah dikenal di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan awalnya Kubah tersebut berwarna putih pada zaman eh, Sultan Al Qalawun pada abad yang ketujuh, pada abad yang ketujuh, kurang lebih pada tahun 672 eh, Hijriah Beliau memerintah pada saat itu, kemudian dirubah berwarna dicat berwarna putih, setelah putih kemudian dicat berwarna biru, kemudian dicat berwarna hijau dan bertahanlah warna hijau sampai zaman kita hari ini dan memang istilah warna hijau adalah warna yang dianggap lebih islami karena itu diantara salah satu warna yang juga disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain warna putih tentunya dan warna hijau ada juga warna yang sangat baik di dalam Islam Makanya karpet kita hijau. Karpet kita warna hijau. Dan warna hijau adalah warna yang memang juga disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu kita tegaskan bukan perkara yang disunahkan harus berwarna hijau, bukan perkara yang disunahkan. Misalnya yang jarang tukang cat warna hijau telarang, nang warna putih itu murah, ambil yang putih aja sudah. Mentang-mentang ini dinabawi hijau aja, dilarang akan sidin misalnya ya sudah ambil yang lebih murah saja karena tidak ada sunnah mutlak harus berwarna hijau wallahu alam. Bolehkah ketika kita melaksanakan salat Jumat mendengarkan khutbah pada hari Jumat kita sambil minum-minum mohon penjelasannya. Jadi hati kucak-kucak hanya minum. Minum pada hari Jumat pada saat orang minum eh, pada saat khutbah berlangsung kemudian ada jamaah yang minum di sini memang ulama berbeda pendapat karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pernah menyatakan idaku tali sahibaka situal imamu yaktub fakat lagauta. Kalau seandainya khatib sedang berkhutbah maka jangan engkau mengucapkan apapun. Jamaah jangan mengucapkan apapun, bahkan menegur dengan ucapan diam pun itu dilarang. Karena kalimat yang keluar tersebut boleh jadi akan menggugurkan pahala Jumat kalian kata Rasulullah. Karena sebenarnya yang berhak menegur terjadinya keributan itu seorang khatib, bukan jamaah bukan kita yang mendengarkan khutbah tapi yang paling berat untuk menegur ada ter, adanya terjadi keributan pada saat khutbah Jumat itu khatib bukan kita resiko orang yang menegur ada terjadinya keributan maka resikonya adalah Jumatan dia dianggap sia-sia kalau menegur saja itu perkara yang dilarang apalagi yang bupandiran apalagi yang bupandiran pada saat terjadinya khutbah Jumat maka Rasulullah menyatakan fakat dagauta Jumatan Kalian kata Rasulullah itu sia-sia. Sekarang bagaimana orang yang minum? Apakah dia itu disamakan dengan orang yang berkata-kata pada hari Jumat? Maka muncul perbedaan pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya minum itu disamakan dengan orang yang berkata-kata pada hari Jumat. Namun wallah pendapat yang dianggap lebih roji adalah bahwasanya ketika dia minum bihajatin dengan benar-benar punya hajat, dia memang perlu, dia memang benar-benar perlu untuk minum, maka ini perkara yang dihukumi boleh. Selama dengan syarat dia tetap konsen pada Jumatan tersebut. Selama dia masih konsen pada khutbah Jumat. Tapi kalau minum tersebut kemudian dia berlezat-lezatan dengan minumnya dia, kada tapi haus tapi minum, sudah minum mengoyoi orang misalnya, sudah minum mengoyoi orang, menawari orang lagi misalnya, maka ini perkara yang jelas fakat lagauta. Orang itu telah melakukan perbuatan sia-sia. Tapi kalau minumnya dia bihajat dan dia memang perlu untuk minum, maka sebahagian ulama memperbolehkan. Wallahu a'lam. Saya ada cukup waktu nih pian Pak. Eh. Nani rame Pak. Eh. Ustadz saya seorang pemuda tapi belum punya tambatan hati atau belum punya pacar. Apakah boleh ulun berdoa minta pacar kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa nih orang aneh? Kenapa kada minta istri aja sekalian? Rasul sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Mamin muslim yadu bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmi illa ayu ajilalahu da'watahu wa ima ayudakhiraha wa ima ayusarifa anhu minasu'i mislaha. Kata Rasulullah, setiap seorang muslim yang berdoa meminta kepada Allah ketika dia berdoa bukan pada perkara untuk melakukan perbuatan maksiat. Bukan pada perkara untuk melakukan perbuatan maksiat. Bukan juga untuk memutus silaturahim maka sungguh Allah pasti akan ijabahi doa dia. Be'ehda salas dengan tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kata Rasulullah yu'ajjilahu da'watahu. Kemungkinan yang pertama doa dia benar-benar diijabai sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemungkinan yang kedua, doa dia tidak diijabai sesuai dengan apa yang dia inginkan, namun dialihfungsikan pada kenikmatan yang lain. Dia minta nikmat yang ini ternyata tidak diberikan, tahu-tahu diberikan nikmat yang lain yang tanpa dia sadari ini bagian dari doa dia yang diijabahi. Dia minta kesehatan misalnya, namun belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berikan kenikmatan yang lain berupa kelapangan harta, berupa nyamannya dia berumah tangga, tidak ada problem pada rumah tangga. Ini nikmat yang sangat besar dan dia tidak sadar sebenarnya doa dia diijabah dengan cara yang lain maka hakikatnya dia juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang ketiga kata Rasulullah, dia tidak diijabahi doanya, tidak dialipungsikan, Namun kata Rasulullah disimpan di hari kiamat sebagai tabungan dia di akhirat kelak. Boleh jadi untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan dia. Jadi doa seorang muslim siapapun yang minta kepada Allah itu pasti diijabahi. Ketika dia memenuhi persyaratan di antaranya tidak dalam keadaan berada pada sebuah kemaksiatan dan mohon maaf pacaran itu jatuh kepada kemaksiatan. Sehingga sehebat apapun doa dia, sehusyuk apapun, dia ambil waktu-waktu tahajud kemudian doa, ya Allah berikan hamba pacar, tidak akan pernah diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya minta diberikan perempuan yang salehah. Tapi kita ini kada tahu nang lelakian, kan nang betakun bebinian nih. Boleh jadi seorang perempuan, ya Allah berikan hamba suami yang soleh misalnya, maka ini lebih baik daripada ya Allah hamba minta pacar. Kemudian dia uh, dia khususkan lagi tipe-tipenya. Handaknya nangka ini ya Allah, berjalannya nangka ya ini. Sugih, kada sugih benar, tapi sugih aja. Dia khususkan lagi, maka ini perkara-perkara yang jelas tidak baik. Dan sekali lagi mohon maaf ini berkaitan dengan kemaksiatan dan sehebat apapun doa dia, sekhusyuk apapun doa dia tidak akan pernah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, adakah hadis yang membolehkan sholat sunnah dilakukan dengan cara berjamaah? Hadis yang berkaitan dengan sholat sunnah berjamaah, hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat sunnah berjamaah yang pertama adalah adanya pelaksanaan salat sunnah berjamaah ketika kita bicara tarawih. Itu jelas ada hadis-hadis yang disebutkan. Juga pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat tahajud dengan cara berjamaah. Itu pun juga pernah. Namun yang lebih utama tahajud itu sendiri tidak dengan berjamaah. Karena ketahuilah bahwasanya istilah pahala berjamaah yang mendapatkan derajat 27 tidak pernah didapatkan pada sholat sunnah. Hadis ini hanya bicara pada sholat-sholat fardu. Adapun salah salah sunnah yang lainnya umumnya dilaksanakan sendiri. Seperti rawatib misalnya, qobliyah dan Ba'diyah itu dilakukan hendaknya sendiri-sendiri tidak dengan cara berjamaah karena itu yang lebih utama. Wallahu alam. Wanita bekerja ketika mengerjakan wanita bekerja ketika mengerjakan salat fardu mana utamanya salat berjamaah di musola, salat berjamaah di musola atau salat sendiri di ruang kerjanya. Jadi ada seorang perempuan yang ulun pahami pada pertanyaannya, dia bekerja di satu tempat, apakah dia lebih baik sholat sendiri di ruang, di ruang kerjanya atau sholat berjamaah di musola di tempat kerjanya? Hadis Nabi ketika menjelaskan seorang perempuan itu lebih baik sholat sendiri adalah ketika bicara di rumahnya, di tempat tinggalnya. Adapun di tempat kerja, mohon maaf, tidak disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perempuan tadi, kalau dia mampu menjaga menghindari fitnah-fitnah yang ada, hal-hal yang tidak baik, maka berjamaah itu lebih baik. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan dia sholat sendiri di rumah lebih baik itu adalah ketika pada kondisi di rumah dia, di tempat tinggal dia. Sementara ketika dia sudah melakukan perjalanan atau dia mungkin melakukan satu pekerjaan dan dia bekerja di tempat tersebut, otomatis ketika dia bekerja pun di tempat tersebut pun juga dilihat oleh laki-laki yang lain misalnya atau dilihat yang lain ketika dia sholat maka ketika pertimbangannya ada yang sebagaimana yang disebutkan tadi, berjamaah dengan menghindari fitnah dan yang lainnya itu lebih baik. Kecuali dia tidak mampu menghindar fitnah, perkara-perkara yang terjadi yang tidak baik pada diri dia, maka dia sholat sendiri. Tapi kalau dia mampu menjaga auratnya, menjaga bagaimana ahlaknya, menjaga bagaimana dia beradab di dalam pelaksanaan sholat, maka silakan untuk berjamaah karena hadis yang membicarakan dia sholat seorang perempuan lebih baik sholat sendiri ada ketika berada di rumahnya. Wallahu alam. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum? Apakah dibaca atau mendengarkan imam? Kalau Ustaz mengerjakan yang mana saat menjadi makmum? Nah, yang terakhir ini berduaan aja kena. Karena lu khawatir mempengaruhi pendapat pian. E, berkaitan dengan membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum, apakah dia membaca atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya dia tetap membaca. Sebahagian ulama menyatakan cukup mendengarkan sebagaimana kalangan mazhab Hanabilah. Pendapat yang menyatakan dia membaca bersumberkan dari banyaknya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah beliau pernah bersabda, "Man lam yakur bi fatihatil kitab fala salatallah." Barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatih tidak ada salat bagi dia. Penafsiran istilah tidak ada salat bagi dia muncul tiga penafsiran. Penafsiran pertama, salat dia tidak sah. Penafsiran yang kedua disebutkan bahwasanya salatnya dihukumi makruh. Penafsiran yang ketiga dikatakan sholatnya tidak sempurna namun tetap sah. Jadi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal sholat dia tidak sempurna. Dari dalil inilah maka para ulama menyebutkan imam ataupun makmum hendaknya dia melaksanakan bacaan suratul fatihah pada saat dia melaksanakan sholat berjamaah. Uh, pilihannya hanya seperti ini. Ini ada anjuran, ini ada pendapat yang tidak menganjurkan. Ketika kita mengambil pendapat yang menganjurkan, maka hakikatnya perkara sudah selesai. Walaupun mungkin pendapat yang menganjurkan itu salah, tapi ketika kita mengambil pendapat yang tidak menganjurkan, maka perkara belum selesai. Kenapa? Karena boleh jadi pendapat yang menganjurkan itu yang benar, maka ketika itu terjadi kekurangan. Tapi pada saat kita mengambil pendapat yang menganjurkan kita kerjakan, ternyata mungkin yang benar adalah tidak menganjurkan, maka kita melakukan perbuatan tadi pun ini hanya dihukumi perkara yang sunnah. Dan ketika perkara sunnah itu terjadi kesalahan, maka itu pun dimaafkan. Ini kalau berkaitan dengan kaedah, apakah mengambil yang dianjurkan atau yang hanya berdiam. Beda kalau masalahnya, ini ada yang menganjurkan, ini ada yang melarang. Maka ketiga itu ambillah perkara yang melarang daripada yang menganjurkan. Masalahnya ada ini ada yang menganjurkan, ada yang tidak menganjurkan. Maka yang diambil di dalam ilmu usul fiqh adalah mengambil pendapat yang menganjurkan karena itu lebih selamat. Belum lagi banyaknya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Bagaimana status pernikahan yang maharnya belum dibayarkan oleh pihak laki-laki? Ketika ijab kabul terjadi pihak laki-laki mengucapkan membayar tunai, ternyata belum bayar-bayar. Ujungnya tadi ulun yang menambahi. Jadi ijab kabul terjadi kemudian ya biasa saya terima nikahnya kemudian disebutkan fulan bin fulana bin fulan binti fulan dengan mahar sekian tunai. Ternyata belum dia bayarkan apakah status pernikahannya dihukum sah? status pernikahan ketika apa yang dia lakukan ternyata mohon maaf terjadi pada faktor nisyan karena dia lupa maka ini dimaafkan kalau itu lupa maka itu dimaafkan tapi kalau dengan bersengaja maka disinilah muncul pendapat para ulama bahwasanya ini perkara yang tidak diinginkan meskipun terjadi perbedaan yang sangat kuat apakah sah atau tidak uh, pernikahannya. Sebagian ulama menyatakan tidak sah, sebagian ulama menyatakan tetap sah, namun dia berdosa. Jadi ada yang menyatakan tidak sah, ada yang menyatakan sah, namun dia berdosa. Masalahnya adalah apakah laki-laki tersebut dia dengan sengaja atau tidak. Kalau sengaja, bujur-bujur keterlaluan. Boleh jadi mungkin dia nisian, boleh jadi mungkin dia lupa. Kalau lupa itu memang dimaafkan. Kecuali ternyata sudah ijab kabul kemudian ditagih di hari itu dan dia katakan lupa kemudian dia ambil misalnya apakah dia ulang apakah dia ulang ijab kabulnya maka mayoritas ulama menyatakan tidak perlu dia mengulang karena ucapan dia saya terima nikahnya itu sudah dianggap sah saya terima nikahnya itu sudah dianggap sah bahkan Imam Malik rahimahullah taala sedikit lagi Imam Malik rahimahullah taala menyatakan anggukan calon suami yang menyatakan persetujuan itu sudah dianggap sah kalau kita ini bujur-bujur di ngalihakan. Kalau kada dikujat, saya terima nikahnya. Kalau kada disambung, tersandat sedikit aja sudah dianggap kada sah. Imam Malik rahimahullah taala menyatakan anggukan dia pun sudah dianggap sah. Kenapa? Dia sudah sepakat. Dia sudah sepakat. Kalau di wadah kita sekali lagi nembuk itu, Kalau kada dikujat, kada disambung kujatannya, lambat sedikit suruh diulang. Nah ini perkara-perkara yang kadang memberatkan Perkara-perkara yang kadang memberatkan Namun sekali lagi Permasalahannya adalah apakah ini dia lupanya sengaja, lupanya itu sengaja atau tidak. Kalau sengaja, maka ulama berbeda pendapat. Kalau tidak sengaja, maka ini dimaafkan. Wallahu a'lam.